Mitra bisnis, arus bongkar muat di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, lumpuh. Pelabuhan di bawah pengelolaan Pelabuhan Indonesia, Pelindo 1 itu, tak bisa beroperasi karena aksi mogok pengusaha angkutan khusus pelabuhan atau ANGSUSPEL. Akibatnya, layanan transportasi barang dari dan menuju Belawan mandek. Aksi itu merupakan bentuk protes atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang menetapkan 13 perusahaan melakukan praktik kartel tarif di Belawan. KPPU menghukum mereka dengan denda mulai dari 20 juta sampai 800 juta rupiah karena terbukti melakukan kartel tarif angkutan kontainer dari dan menuju Belawan sejak 2011 sampai 2012. DPP Organda Sumatera Utara mengaku tetap akan mogok hingga KPPU mencabut putusan denda yang ditetapkan 17 Maret lalu itu. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa komentar Anda? Ya ini saya lihat pertama ya, karena hukum di Indonesia ini juga nggak jelas ya. Jadi orang tidak percaya lembaga apapun di Indonesia kalau bikin putusan-putusan yang merugikan mereka, mereka challenge melalui demo-demo dan melalui cara-cara yang tidak boleh melanggar hukum menurut saya. Ya tapi begini kan inilah pembelajaran daripada you bernegara berdemokrasi, pasca hukum nggak ada dan orang tuh eh, apa tidak tidak bisa protesnya satu yang mereka lakukan adalah melalui demo-demo ataupun mogok-mogok itu. Ya sebenarnya nggak ada urusan dengan ini karena mogok-mogok itu mestinya kalau ada perselisihan dalam perusahaan yang apa yang tidak beres dia punya urusan ini. Tapi sebenarnya itu tidak betul juga. Sebenarnya teman-teman dan bagian yang dituduh kartel itu kan bisa melakukan juga suatu secara hukum juga untuk menyatakan tidak tidak bisa itu dan tidak tapi bisa di challenge lagi kalau memang kartel itu tidak ada. Tapi kalau ada mereka harus mengakui dan harus bisa apa, memperbaiki dirinya menurut saya itu saja. tidak betul juga. kita masyarakat semuanya. Nah, jika melihat kondisi ini, apakah hal tersebut juga ikut memperburuk dan mencerminkan industri logistik tanah air yang masih carut marut? Iya, memang masih beginilah karena hukumnya nggak jelas juga. Kepercayaan terhadap pemerintah menurut, kepercayaan juga kepada KPPU itu lembaga apapun mereka nggak jelas juga. Yang bisa kasih penalti-penalti juga. Jadi, sedangkan mereka nggak mau melakukan cara hukum juga untuk untuk mem, apa, memperbaiki ini. Jadi inilah jadinya semuanya, jadi semua memakai hukum rimba gitu. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.